Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-299 ini, didukung oleh para pemain, Rifki sebagai kilat bahu, Guritna Tunggal sebagai pranayam, Beni sebagai rawis, Suherman sebagai kipuyut kalajika, Cika Kusnadi sebagai Tungga Dewi, Aib Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Ashari sebagai Kalaba, dan pembawa cerita Asti Suhastra. Selamat menikmati. Thank you.

tangannya diikat melingkar, sehingga Pranayam nampak seperti sedang memeluk pohon itu. Sementara Kibuyut Kalajika, Putri tunggal Dewi dan Putri Raja Dewi berdiri agak jauh. Kilat bahu memberikan isyarat kepada orang-orangnya agar bergerak menjauh sambil berjaga-jaga. Kau orang baru di sini. Tapi kau sudah berani membuat gara-gara. Kau pikir kami ini siapa, ha? Ah, aku tidak mempunyai pikiran lain tentang kalian. Kecuali bahwa kalian adalah begundal-begundal aku Wulungayan. Kurang ajar sekali orang ini. Lantang sekali mulutnya. Nyinyirlah kakang kilat bau. Biar kobek-obek punggungnya. Iya. Oh, oh, oh. Bagaimana rasanya? Enak ya? Nanti kau merasakan yang lebih enak lagi. Barangkali tubuhmu akan digotong ke dalam. Lihatlah. Lihat orang sombong ini. Baru tiga kali cambukku bicara. Tubuhnya sudah mulai gemetaran. Bayangkan. Bayangkan kalau aku mencabuknya sampai seratus kali. Uh, ah, Rawes. Kau tidak perlu mengayunkan cambuk hanya untuk memperoleh keterangan yang tidak diketahuinya. Dia memang benar-benar tidak tahu apa-apa. Diam, Ki Buyut. Sekarang jadilah penonton yang baik. Kalau kau masih bicara juga, kau pun akan diikat di bawah pohon. Dan akulah yang akan mencambukmu. Jangan khawatir, Kakang Kilat Bau. Kukira orang ini tidak akan mampu bertahan. Iya, iya, iya. Ah, ah, ah, ah. Darwis, laki-laki berkumis tebal itu sekarang mulai mengayunkan cambuk dengan seluruh kekuatannya. Ujung cambuk menggelesar setiap kali menerpa punggung Pranaya. Kilat Pahu tersenyum puas. Sementara Kipuyut jika nampak kebingungan, tapi dia memang tidak mampu berbuat apa-apa. Demikian pula Putri Tunggal Dewi dan Putri Raja Dewi hanya bisa melihat saja apa yang dialami Pranaya. Teruskan, Rawis! Cambuk lagi! Cambuk lebih keras! Lihat saja kakak kilat bang. Punggungnya mulai robek. Iya. Iya. Iya. Yeah! Cukup, Rawis. Cukup. Kita tidak bermaksud membunuh orang ini. Apa gunanya kita membunuh orang seperti ini? Bagiku nyawanya tidak ada harganya. Tapi kalau aku terus mencambuknya, dia memang bisa mati. Nah, Ibu Yud, lihat keponakanmu itu. Dia sudah memperoleh upah dari kelancangan mulutnya. Ayo Rawis, ayo kalian semua, naik ke atas kuda. Katakan pada keponakanmu itu Kibuyut. Katakan bahwa bukan di sini tempat yang pantas untuk menyombongkan diri. Dan nah, ingat Kibuyut, urusan ini belum selesai. Kami masih harus menunggu perintah aku lengayan selanjutnya. Dan jangan lupa Kibuyut. Katakan pada pendekar bunga putih. Katakan bahwa kami tidak takut padanya. Satu saat kami pasti akan menangkapnya dan menguburnya hidup-hidup. Ah, paman, Paman Pranaya. Oh. Kakak Naomal ini, punggungnya robek. Kejam sekali orang-orang itu tadi. Ah. Cepat lepaskan ikatannya, Mayura. Dan mari kita bawa Tuan Pranaya masuk ke dalam. Luka-lukanya itu harus segera diobati. Gangga Dewi dan Putri Raja Dewi melepaskan tali ikatan di tubuh Pranayam. Kemudian bersama Kibuyut Buyut Kalajika, mereka menggotong Pranayam masuk ke dalam rumah. Kibuyut Buyut Kalajika segera mencari ramuan daun-daunan, kemudian menyuruh Puya menumbuknya. Setelah itu Kibuyut dan Putri Tungga Dewi duduk di serambi depan. Sementara Putri Raja Dewi menunggu Pranayam di ruangan biliknya. Oh, aduh. Oh. Kasihan kau Paman Pranayam. punggung mulu luka-luka memar. Oh, tidak apa, Mayura. Oh, memang harus ada yang berkorban. Paman, oh, iya. sebenarnya kita bisa melawan mereka. Mengapa Paman menurut saja ketika begundal-begundal aku bulungayan itu meringkusmu? Seharusnya Paman jangan menurut saja. Mestinya Paman melawan. Oh, tidak, Mayura. Kita harus mengalah. Kalau kita memberikan perlawanan, hal itu justru bisa mendatangkan kecurigaan. Aku memang sengaja membiarkan mereka menangkapku agar mereka tidak mencurigai kita. Tapi sekarang, paman harus mengalami seperti ini. Punggung paman itu pasti sakit sekali. Tidak apa, Mayura. Punggungku akan segera sembuh kembali. Oh, pakaian paman kotor sekali. Biar aku yang mencucinya, oh, paman. Jangan, Mayura, jangan. Biar biar aku. Aku bisa mencuci pakaianku sendiri. Jangan, Bi Mariura. Ah, biarlah aku yang mencucinya, Paman. Paman tidak perlu sungkan-sungkan. Aku tidak apa-apa kok. Kalau sudah sembuh nanti, Paman boleh mencuci sendiri pakaian Paman. Sekarang, biarlah aku yang mengerjakannya, Paman. Ah, jangan, Mayura. Biarlah aku akan minta tolong Puya. Paman, Puya sedang sibuk menumbuk ramuan daun-daunan. Sudahlah, Paman istirahat saja. Aku hanya akan membutuhkan waktu sebentar untuk mencuci pakaian paman ini. Aku tinggal dulu, paman. Putri Raja Dewi memungut dua pasang pakaian pranayam yang sudah lusuh. Pranayam tidak bisa menolak lagi. Putri Raja Dewi sudah meninggalkan ruangan biliknya. Gadis itu bergegas melangkah ke halaman belakang, kemudian menyusuri jalanan setapak menuju tepi sungai Pedanten. Beberapa saat lamanya Putri Raja Dewi sibuk mencuci pakaian pranayam. Pada saat dia akan kembali naik ke atas tepian sungai, tiba-tiba Kalaba sudah berdiri menunggu.

pakaian Paman Pranayam. Nampaknya kau sayang sekali pada pamanmu itu. Iya, aku ingin menjadi seorang keponakan yang baik. Suatu saat nanti, kau pasti akan juga menjadi seorang istri yang baik. Sudahlah, Kalaba. Aku harus segera mengeringkan pakaian ini. Kasihan Paman Pranayam. Dia hanya mempunyai tiga pasang pakaian. Kalau pakaian ini tidak segera kering, apa yang bisa dipakainya? Tunggu, Mayura. Jangan pergi dulu. Ada apa lagi, Kalaba? Ah, Kau ini macam-macam saja. Aku sedang sibuk. Apa kau tidak melihat orang-orang itu tadi menyiksa Paman Pranayam? Iya. Aku melihat Rawis mencambuk punggung pamanmu. Lantas? Mereka memang orang-orang yang suka berbuat kejam. Karena itu, kalian harus berhati-hati. Lebih baik kalian tidak berurusan dengan mereka. Terima kasih atas peringatanmu. Nah, sekarang biarlah aku lewat. Tunggu dulu, Mayura. Ada apa lagi? Huh. Ah, Kau ini mengganggu saja. Aku sedang sibuk, Kalabah. Mayura, mengapa sekarang sikapmu kepadaku menjadi dingin? Dingin? Sikapku menjadi dingin kepadamu? Iya, sepertinya kau selalu menghindariku. Ada apa, Mayura? Apa salahku? Kalabah, minggirlah. Biarkan aku lewat. Tidak. Sebelum kau menjawab pertanyaanku, mengapa sikapmu sekarang berubah menjadi dingin, Mayura? Hmm. Jadi, Benar kau ingin mendengar jawabanku? Iya, jawablah dengan jujur, Mayura. Baiklah, karena aku tidak suka kepadamu. Sebagai seorang laki-laki, kau terlalu ceriwis. Mayura, jangan kau sakiti hatiku, Mayura. Dan jangan kau ganggu aku. Cepat, Kalabah. Minggir kataku. Berilah aku jalan. Uh, aku tidak bisa melayanimu lama-lama di tempat ini. Masih banyak yang harus aku lakukan. Uh, baiklah, silakan. Putri Raja Dewi sambil mencincing keranjang berisi pakaian basah kembali melangkah. Tapi pada saat yang hampir bersamaan, Kalapa melompat ke hadapannya. Pemuda itu berdiri tegak menantang. Wajahnya memancarkan rasa tidak senang. Putri Raja Dewi segera meletakkan keranjang di atas rumput. Kemudian gadis itu berkacak pinggang. Jadi, kau ingin mengganggu aku, Kalaba? Kau ingin membuat gara-gara? Kau membuat hatiku tersinggung, Mayura. Bagaimanapun juga, aku adalah seorang laki-laki. Iya, kau adalah seorang laki-laki yang tidak tahu diri. Kau perempuan yang sombong. Iya, aku memang sombong. Apalagi jika sedang berhadapan dengan seorang pemuda konyol seperti Kalabah. Jaga mulutmu, Mayora. Tempat ini cukup sepi. Kalau aku berbuat kasar padamu, tidak ada seorang pun yang dapat menolongmu. Apa katamu? Engkau mau berbuat kasar kepadaku? Kau pikir aku takut? Hm. Ayo Kalabah, Silahkan berbuat kasar kepada Mayura. Berani sekali kau sekarang. Ah, apa boleh buat? Aku akan mempergunakan kesempatan ini untuk meringkusmu. Jangan lari, Mayura. Nah, sekarang justru aku yang berbuat kasar kepadamu, Kalabah. Tapi maaf, aku melakukannya karena terpaksa. Ayo, Kalabah, bangunlah orang ajar kau. kau, kau berani memukul aku. Heh, Kalabah. Aku bahkan akan bertindak lebih jauh jika kau nekat. Akan kutangkap kau, Mayura. lihatlah, aku akan mempermalukan dirimu. Aku akan buat kau menyesal. Biar, biar, biar, biar, biar, biar, menyergap Putri Raja Dewi dengan beringas. Putri Raja Dewi membuang tubuhnya ke samping dan Kalaba terpaksa gagal. Dia menjadi sangat penasaran dan dia semakin penasaran karena setiap kali menyerang selalu dapat ditepis ataupun ditangkis. Bahkan suatu saat dia sendiri lengah. Putri Raja Dewi melompat ke samping sambil tangannya menculur ke arah pelipis Kalaba. Ayo, Kalabah, cepat bangun. Kalau kau ingin berbuat tidak senonoh kepadaku, kau harus lebih dulu mampu mengalahkan aku. Ayo, Kalabah, apalagi yang akan kau tunggu? Katamu tempat ini cukup sepi. Ayo. Nah, Kalabah. Lain kali kau harus berpikir dulu dengan cermat sebelum berbuat. Tidak semua perempuan bisa koremehkan, tahu? Putri Raja Dewi menyampar keranjang, kemudian bergegas pergi. Sementara itu Kalapa masih belum berdiri. Dia hanya mengawasi saja langkah-langkah putri Raja Dewi yang semakin menjauh. Ah, kurang ajar sekali perempuan itu. Dia sudah memukulku. Dia berani memukulku. Uh, uh, kepalaku menjadi pusing. Hmm, dari mana dia memperoleh ilmu kanuragan? Jangan-jangan memang benar. Iya, mungkin benar apa yang dicurigai pegundal-pegundal aku Lungayan. Iya, siapa tahu. Siapa tahu mereka ini adalah kelompok pendekar bunga putih. Hmm, baiklah. Aku akan menyelidikinya. Kalian tidak perlu khawatir. Ah. Aku tidak apa-apa. Ini hanya luka ringan. Kalau memang paman masih merasa sakit, barangkali kita terpaksa membatalkan rencana kita, paman. Jangan, Nawamalini. Kau tidak perlu membatalkan rencana itu. Aku tidak apa-apa. Aku bisa menyertai kalian. Jangan terlalu memaksakan diri, paman. Benar. Kita masih bisa menunda rencana kita, paman. Rencana itu tidak harus kita laksanakan malam ini. Biarlah Ki Buyut Kalacika memberitahu orang-orangnya. Jangan, jangan. Rencana ini harus berjalan dengan mulus. Jangan sampai orang-orangmu kecewa Nawamalini. Jadilah seorang pemimpin yang bisa dipercaya. Aku tidak setuju kau membatalkan rencana ini hanya karena sebuah luka ringan. Tapi, Paman, kami mengkhawatirkan keadaanmu. Kau ini bagaimana? Aku bukanlah seorang anak kecil yang suka dimanja. Sudahlah, aku tidak apa-apa. Kalian boleh bersiap-siap sekarang. Uh, kalau begitu, baiklah paman. Ayo Mayura, siapkan kuda. Malam ini kita akan merampok rumah kepala desa Sarasija. Putri Raja Dewi buru-buru melangkah ke halaman belakang. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi sambil menuntun dua ekor kuda. Sementara itu Pranayam juga sudah mempersiapkan diri. Malam itu mereka akan bergerak ke desa Sarasija. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Putri Tunggal Dewi dan Putri Raja Dewi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.